Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah.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 membaca kaidah-kaidah as-salafiyah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita nukilkan dari kitab Al-Qawaid wa Dawabit As-Salafiyah fi asma wa sifat rabbil bariyah oleh Syekh Dr. Ahmad bin Muhammad As-Sadiq An-Najjar hafizallahu taala. Pada kesempatan yang lalu, ini sudah dua pertemuan kita membaca kaidah-kaidah ini. Ini dalam rangka menjelaskan lebih sedikit detail dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Bakar Ismaili dalam kitab beliau I'tiqad A'immati Ahli Hadis. Ya. Pada minggu yang lalu kita sampai kepada salah satu kaidah kalau yang antum catat berapa berapa kaidah yang berkaitan dengan nama Allah saja. Ada enam ya, enam kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah secara spesifik, secara khusus, yaitu kaidah yang mengatakan ya asma Allah ya di sini dikatakan asma Allah la tatadamman asyarra biwajhi minal wujuh bahwasanya nama-nama Allah itu tidak mengandung kejelekan, keburukan sama sekali dari segala sisinya. Ini kaidah ya. Pada hari ini kita mulai dengan kaidah baru masih berkaitan dengan nama-nama Allah saja yaitu nama-nama Allah tidak ada sedikit pun cacat, aib, kejelekan, keburukannya sama sekali. Apalagi sudah kita sampaikan kemarin, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama Allah yang al-husna tersebut. Sudah kita sampaikan al-husna itu yang paling yang amat sempurna, tidak ada kejelekan di dalamnya sama sekali. Kita ingat zikir yang selalu kita baca yaitu atas B, subhanallah, maha suci Allah. Itu kata para ulama arti subhanallah tanzihullah amma la yaliku bihi yaitu kita mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Eh demikian pula ketika kita mengucapkan zikir selesai salat. Ya, di antaranya Allahumma antas salam wa minka assalam tabarakta dzal jalali wal ikram. Kata seorang sahabat yang bernama Sauban radhiyallahu anhu, beliau mengatakan karena Rasul sallallahu ida insarafa min salatihi istaghfara salasan summa qal Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak tazal jalali wal ikram kata seorang sahabat yang benar Bahwa saya dahulu Rasul SAW selesai salat fardu beliau istighfar tiga kali Al Imam Al Auzai ketika ditanya bagaimana istighfar tersebut, beliau mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah tiga kali saja, tidak boleh ditambah haram, bid'ah. Karena apa? Itu yang Rasul ajarkan. Kalau ada yang menambah lebih dari tiga, eh istighfar selesai sholat, itu berarti ngemintari ar-Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Sauban, kemudian Rasul mengucapkan Allahumma antas salam. Jadi zikir selesai sholat itu sudah ada aturan mainnya. Jangan membuat ya zikir yang baru, aturan yang baru itu ngelancangi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngeminteri Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, zikir selesai sholat. sekali lagi itu sudah dipatenkan oleh Rasul SAW tidak boleh ditambah-tambahi. Eh, di antara zikir yang Rasul sampaikan selesai sholat fardhu, Allahumma antas salam. Kata ulama apa arti assalam? Allahumma antas salam yaitu alladhi yaslam min kulli aibin wa naqsin. Allah yang as-salam ya sebagaimana kita ya, baca dalam surat Al-Hasyr Huwallahu la ilaha illa huwa al-malikul quddus as Arti Allah as yaitu yang selamat dari segala aib dan kekurangan. Semua nama Allah, semua sifat Allah, semua perbuatan Allah tidak ada eh, kekurangan, cacat, aib sama sekali. Semua nama Allah itu penuh dengan kesempurnaan. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Itu kaidah yang mengatakan asma Allah la tatadamman asyarra biwajmal wujuh. Nama-nama Allah tidak mengandung kejelekan sama sekali dari segala sisinya. Kemudian yang berikutnya, kaidah mengatakan wujubu ijra'il asma al musdawija majral ismil wahid. Wajib untuk memberlakukan pasangan nama Allah itu seperti nama tunggal Allah Subhanahu wa taala. Contoh di antara nama Allah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di antaranya an nafiud Allah yang maha memberi manfaat dan memberikan madarat. Ini nama yang harus dipasangkan. Tidak boleh apa? Dipisahkan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala contoh misalnya mengatakan kul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa masyaallah. Katakanlah Nabi Muhammad, aku yaitu Nabi Muhammad tidak memiliki bagi diriku sendiri manfaat ataupun kemudaratan kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikandengkan antara apa? Yang memberi manfaat dan yang memberi madarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya nama Allah yang gandengan di sini namanya An-Nafi ad Tidak boleh hanya menyebutkan An-Nafi saja atau ad saja yang memberikan madarat tidak namun sekaligus kita katakan al nafi ad dar demikian pula sering Allah menggandengkan juga antara al mani wal mu'ti al mu'ti wal mani Allah yang maha memberi dan Allah yang maha mencegah sebagaimana dalam zikir Allahumma la mani'a lima atait wa la lima lima menata itu di antara nama Allah yang berpasangan bergandengan al mani al mu'ti Ya, kita sedikit baca biar lebih jelas lagi. Ini buku yang masya Allah sangat amat indah susunannya. Eh, disebutkan kaidahnya, kemudian disebutkan dalilnya, disebutkan juga ucapan para ulama asal tentang kaidah tersebut. Eh, di antara di sini ingin kita sampaikan kata beliau al asmaul muzdawijah hiyal asma' Allati la tutlak ala Allah bimufradiha. Nama-nama gandengan itu adalah nama-nama yang tidak boleh dimutlakkan atas Allah ya dalam bentuk tunggal. Wa inna makrunatan bimuqabiliha. Namun harus digandengkan dengan lawannya. Allah an-nafi ad-dar yang memberi manfaat dan yang memberikan madarat. Tidak boleh kita sebutkan satu saja, an-nafi saja atau ad-dar saja. Eh demikian pula kata beliau, wa min amsilatiha, contoh-contoh yang lain yaitu al-mu'ti al-mani. Ini berpasangan terus. Allah yang Maha memberi, Allah yang Maha apa? mencegah. Jangan disebut Allah al-mu'ti saja, namun juga al-mu'ti al al-mani. Ad-dar an-nafi. Al-mu'izzu al-mudhil. Allah yang memberikan kemuliaan, yang memberikan kehinaan. Ini selalu Allah pasangkan. Seperti dalam firman-Nya surat Ali Imran Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka mantasa tasha wa tanzil mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biadikal khair innaka la kulli syai'in qadir. Yang terakhir-terakhir di situ Allah mengatakan tudhillu man tasha. Engkau menghinakan orang yang kau kehendaki, engkau memuliakan orang yang kau kehendak. Dipasangkan. Al-Mu'izzu al-Mudhil. Allah yang Maha memberi kemuliaan, Allah yang Maha memberi kehinaan. Demikian pula al-qabitu al-basit yang al-qabit yang menggenggam, al-basit yang membenangkan. Al-mudil al-hadi Allah yang memberikan atau yang menyesatkan orang-orang yang berat disesatkan dan dia al-hadi. Seperti dalam ya, khutbatul hajah yang kita baca setiap kali kajian ya Allah uh, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, tidak akan ada yang bisa menyesatkan dan barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan hidayah. dikandengkan al mudil al-hadi yang menyesatkan, siapa yang berat disesatkan dan yang memberi petunjuk bagi yang berat mendapatkan petunjuk tersebut. Kemudian disebutkan dalil-dalilnya diantaranya sabda Rasul SAW Ya, innallaha huwal musa'ir al-qabid al-basit. Ya Allah al-qabid al-basit. Disebutkan oleh salam pergandengan al-qabid al-basit. Kemudian Imam Ad-Dari rahimahullah mengatakan Allah al-hayyu al-qayyum al-qabid al-basit. Ya, digandengkan nama al-qabid al-basit tersebut. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibn Battah rahimahullah mengatakan Allah ad-darun nafi' Allah yang memberikan manfaat dan yang memberikan kemadorotan. Ya, demikian pula al-mudil al-hadi, Allah yang menyesatkan dan yang memberikan petunjuk. Ya, di situ disampaikan di sini ucapan para ulama tentang eh, penyebutan nama-nama yang bergandengan tersebut. Ya, yang berikutnya. Kaidah berikutnya asma Allah ghairu makhlukatin. Nama Allah itu bukan makhluk Bahkan Imam Ahmad nanti akan ya sedikit kita baca, barang siapa mengatakan nama Allah itu makhluk, maka dia kafir. Karena apa? Kalau antum mau merenungkan, ketika antum eh, berdoa, ya Allah, ya Rahman, dan antum yakini itu makhluk, berarti antum berdoa kepada siapa? Makhluk. Naudzubillah min dalik. Ya. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan asma Allah ghairu makhlukah nama Allah itu bukan makhluk. Barang siapa mengatakan nama Allah makhluk, maka dia kafir. Sebagaimana pembahasan Al-Quran. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka sepakat ulama al mengatakan orang itu kafir. Ya, man qala Al-Quran makhluk fakot kafara. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Karena Al-Quran merupakan kalam Allah. Dan kalam Allah merupakan sifat Allah. Eh, sifat Allah itu bukan makhluk. Demikian pula dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, ya maka ketika kita berdoa mengatakan ya Al-Malikul Kudus, ya hayo Qayyum, kalau itu dikatakan makhluk, berarti kita berdoa kepada Al-Makhluk naudzubillah min dalik. Ya, maka ini adalah salah satu akidah al wal Jamaah mengatakan nama Allah bukan makhluk. Ayo kita baca sedikit penjelasannya. Karena ini masalah yang sangat eh, penting sekali Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah. Eh, di sini bawakan ucapan Imam Syafi'i, "Man halafa bismin min asma'illah fahanasa fa'alil kafarah." Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah kemudian dia melanggar sumpahnya, maka baginya membayar kafarah. Li'anna ismallah ghairu makhluk. Ini sekali lagi ucapan akidahnya Imam Syafi'i. Karena nama Allah itu bukan makhluk. Wa man halafa bil Ka'bah aw bi Safa wal Marwah. Namun barang siapa yang bersumpah dengan Ka'bah, eh, dengan Safa wal Marwah atau bersumpah dengan Nabi. Ini yang sering kita dengarkan sebagian orang bersumpah terkadang dua-duanya dipakai. Ya, demi Allah dan demi Nabi. Naudzubillah min darik. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang mengatakan demikian, man halafa bi ghairillah faqad asyraka au kafar. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia berbuat kekufuran, berbuat apakah syirikan, Maka haram kita bersumpah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul juga mengatakan, "Man halafa falyahli billah." Barang siapa yang mau bersumpah, bersumpah dengan nama Allah alias kut atau diam saja, jangan bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Eh, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, li'an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairillahi sadiqan. Lebih baik aku bersumpah dengan nama Allah ya meskipun dusta daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah meskipun jujur. Dua-duanya jelek. Cuma perbandingannya lebih baik orang itu berbuat maksiat yaitu dusta daripada dia berbuat apa? Syirkun ya yaitu bersumpah dengan nama Islam eh, Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, maka barang siapa bersumpah dengan Ka'bah atau dengan sofa wan Marwah, falaisa alil kafarah. Kalau dia melanggar sumpahnya, tidak perlu bayar apa? kafar karena sumpahnya itu tidak tidak sah. Eh, karena bukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu makhluk. Eh, karena Ka'bah, karena Safa wan Marwah itu makhluk. Kalau orang itu bersumpah dengan makhluk tidak sah sumpahnya. Eh, tidak perlu bayar kafar kalau dia apa? melanggar sumpahnya tersebut. Wadalika ghairu makhluk. Adapun eh, nama Allah itu bukan makhluk. Ini ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kemudian ucapan Imam Ahmad. Qala Imam Ahmad rahimahullah. lama su'il mata taqulu fi man qala asma Allah makhluqah. Imam Ahmad pernah ditanya, apa pendapat engkau tentang orang yang mengatakan nama Allah itu makhluk. Maka beliau mengatakan kafirun. Orang itu kafir. Ini sudah kita berulang-ulang sampaikan. Ini hukum secara umum ya. Ini hukum secara umum. Adapun individu, person-person yang mengatakan nama Allah makhluk. Ini perlu apa? eh, perincian, ditegakkan hujah, dinasehati dan sebagainya. Eh, sebagaimana orang yang memperoleh agama Allah Subhanahu wa taala eh, memperolok jenggot, eh, memperolok mungkar dan nakir. Eh, katanya mungkar dan nakir belum bisa eh, bertanya menanyai seorang wali yang eh, kuburannya penuh dengan peziarah. Naudzubillah min dalik. Ini adalah istiza kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya dalam Islam kufur, eh, kufur besar. eh, ini adalah apa? Eh, Termasuk dalam firman Allah, "Qul abillah wa ayatihi wa rasuli kuntum tahtazi'un." Katakanlah apa dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kalian saling memperalat. La ta'tadiru, jangan kau minta maaf. Ya qad kafartum ba'da imanikum. Kalian setelah kafir, setelah apa keimanan kalian. Ya, mencelah jenggot, mencelah cadar atau mencelah poligami, mencelah ya urusan-urusan agama Allah Subhanahu wa taala hukumnya kufrun akbar, salah satu pembatal keislaman. Ini perbuatannya, ucapannya, keyakinannya kita hukumi kufur akbar, ya riddatun al Islam, ya bisa murtad dari Islam. Adapun orang perorangannya ini sekali lagi perlu ditegakkan hujah, dinasehati, ya karena memang alusuna beda dengan kelompok teroris yang mudah mengobral fonis kafir kepada individu. Adapun sekali lagi secara umum boleh kita mengatakan barang siapa yang memperolok poligami, jenggot, cadar, eh, orang yang melaksanakan sunnah Rasul, maka dia itu kafir secara umum. Eh, adapun individunya berhenti dulu sampai terpenuhi syarat-syaratnya dan yang menghukumi adalah al-qadhi, yaitu hakim di pengadilan agama Islam. Kata Imam Ahmad rahimahullah, bagaimana pendapat Imam Ahmad eh, terhadap orang yang mengatakan nama-nama Allah itu makhluk maka beliau dengan tegas mengatakan kafir. Kemudian beliau mengatakan Allah min asma'ihi. Di antara nama-namanya adalah nama Allah itu sendiri. Ya, bahkan itu dikatakan termasuk induk dari al-asmaul husna. Ya, Allah kalau kata Abdul bin Abbas, ya Allah itu artinya zul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqi jami'an. Allah itu artinya zat yang disembah dan diibadai oleh seluruh eh, makhluk makhluknya. Dan itu termasuk induk daripada al-asmaul husna. Makanya Allah selalu mendahulukan nama tersebut dibanding nama-nama yang yang lainnya. Contoh dalam surat Al-Ikhlas saja. Qul Allah nama Allah didahulukan sebelum Al-Ahad, sebelum As-Samad. Dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sebelum Al-Hayyul Qayyum didahului dengan namanya Allah. Ya, karena itu adalah induk daripada semua nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam akhir surat Al-Hasr yang di situ banyak nama-nama Allah ala asmaul husna. Eh, di antaranya Allah dahulukan dengan wallahu la ilaha illa huwal malikul qudus dan seterusnya. Ya, kata Imam Ahmad, Allah min asma'ihi. Allah termasuk al-asmaul husna. Faman qala idza muhdatsatun faqad zama anna Allah taala makhluqa. Barang siapa yang mengatakan nama Allah itu ya baru ada maka dia telah meyakini Allah itu adalah makhluk dan hukumnya sama dengan tadi kafir. Dan masih banyak lagi ucapan ulama salaf tentang hari ini. intinya sekali lagi harus diyakini asma Allah ghairu makhlukah. Nama Allah itu bukan makhluk. Sekarang kita pindah kepada pembahasan kaidah-kaidah yang khusus berkaitan dengan sifat Allah. Bismillah. Sekali lagi, awal kali pembahasan ada 10 kaidah berkaitan dengan nama dan sifat Allah secara apa? bersamaan. Kemudian kita bahas ya sampai sekarang ini ada berapa poin berarti ada berapa kaidah? Ya, 8 kaidah yang khusus berkaitan dengan nama Allah saja. Sekarang kaidah yang khusus berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Yang pertama, Ar-Rabbu mausufun sifati subutiyah al-mutadammina kamalihi wa mausufun sifati salbiyah al-mustalzima kamalihi. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan hadis itu disifatkan dengan dua sifat ya. Sifat yang subutiyah, ya kalau bisa dikatakan sifat yang positif ya wasifat salbiah dan sifat yang negatif. Atau bisa diungkapkan dengan ungkapan yang lain, ada dua sifat di dalam Al-Quran. Ada dua sifat Allah dalam Al-Quran secara global. Sifat yang ditetapkan dan sifat yang ditiadakan. Ya, kalau kita renungkan dalam Al-Quran, kita akan temui ada dua eh, konteks sifat Allah. Ya, sifat yang Allah tetapkan dan sifat yang Allah tiadakan dari dirinya. Contoh sifat yang Allah tetapkan sifat rahmatnya wasiat rahmatu kula nah, Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Sifat tangan waya beka, atau sifat wajah waya beka, wajah rabbikal jalali wal ikram. jahu yadahu mabsutatan bahkan kedua tangan Allah terbentang. Demikian pula sifat mata bagi Allah. Dalam hadis Rasul mengatakan inna dajjal akwar. Sesungguhnya dajjal itu cacat matanya wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Rabb kalian itu tidak e cacat matanya. Eh makanya kata para ulama, di antara cara untuk kita jauh dari fitnahnya Dajjal mempelajari akidah asma wa sifat. Eh karena pada suatu saat nanti ketika Dajjal muncul, eh banyak orang yang terfitnah di antara sebabnya karena mereka tidak mempelajari apa tauhid asma wa sifat. Eh bahkan sekarang ini ketika orang itu nggak tahu tauhid asma sifat, juga banyak terfitnah dengan apa? Dajjal-dajjal yang eh, bergentayangan di negeri kita ini. Eh, dari kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah, yaitu mereka-mereka yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dalam Al-Qur'an ada dua bentuk sifat Allah. Sifat yang ditetapkan seperti tadi, Allah menetapkan sifat wajah, sifat tangan. Rasul mengatakan Allah punya sifat mata, ya Allah punya sifat rahmat wa ghadiballahu alaih Allah punya sifat murka ya Allah sifat radhiyallahu anhu wa radu'an punya sifat ridha dan seterusnya ini sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi bagi dirinya itu karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala ada pula sifat-sifat yang Allah tiadakan dari dirinya seperti dalam surat Al-Baqarah 255 alias ayat apa? Kursi. Allah mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wala wala naum. Allah tidak sembanding hak bagi dia, ya tidak ada sembanding hak kecuali dia ya al hayyu al qayyum yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak ditimpa rasa ngantuk atau apa? atau tidur. Ini adalah sifat Allah tiadakan diri dirinya. Karena apa? Kesempurnaan kehidupan Allah. Allah hidupnya apa? Tidak ditimpa ngantuk, tidak apa? tidur, bukan seperti kita kajian tidur, kajian ngantuk. Ya, awas salah paham berbahaya. Ini karena terkadang ya nanti ada ah, mimpi-mimpi yang nggak benar bahaya. Ya. Jadi pembahasan ayat tauhid asma sifat itu diantaranya membahas tentang ada sifat Allah yang Allah tiadakan dari dirinya. Allah meniadakan dari dirinya sifat tadi, rasa ngantuk tidur. Itu kita tiadakan sekaligus kita tetapkan kesempurnaan lawan dari sifat tersebut. Allah nggak tidur, tidak ngantuk karena kesempurnaan kehidupannya. Ketika Allah meniadakan dari dirinya sifat dulum, kedoliman. Wa ma ana abid. Aku tidaklah mendolimi hamba-hambaku sama sekali. Itu karena kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Intinya sekali lagi dalam kaidah ini disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis ada dua sifat bagi Allah, sifat yang Allah tetapkan dan sifat yang Allah tiadakan. Sifat yang Allah tetapkan, ya kita tetapkan. Sifat yang Allah tiadakan, ya harus kita apa? Tiadakan. Ya sunnah begitu. Ya dulu nama dalil, ayat nama jarah. Berputar bersama dalil, kemana dalil itu apa? Berputar. Kemudian, kaidah berikutnya. tarekatul kita wa fi asma'illah wa sifatihi al-isbatul mufassal wa mujmal. Ini masih ada kaitan dengan kaidah yang tadi bahwasanya metode Al-Qur'an dan Sunnah eh metode Al-Qur'an dan Sunnah dalam masalah ya tadi sifat yang ditetapkan dan sifat yang Allah tetapkan itu metodenya dalam Al-Quran dan Sunnah disebutkan sifat yang ditetapkan atau sifat yang positif itu itu secara perinci Allah sebutkan. Allah punya sifat ridha, Allah punya sifat rahmat, Allah punya sifat ghadab murka, punya sifat tangan, punya sifat mata, punya sifat apa namanya? al-qadam, telapak kaki. Ya, Allah punya sifat turun ke langit dunia, Allah punya sifat tinggi di atas arasnya. Itu sifat-sifat yang Allah tetapkan, sifat-sifat yang positif yang disebutkan secara terperinci di dalam Al-Qur'an. Adapun sifat yang ditiadakan dari diri Allah, itu Allah sebutkan secara apa? Global saja. Ya, secara apa? Global saja. Seperti Allah mengatakan walam yakun lahu kufuan ahad. Tidaklah oleh itu serupa dengan sesuatu apapun. Tidak diperinci. Allah nggak serupa dengan si fulan tidak serupa. Tidak. Namun secara global. Karena memang inilah secara logika, secara bahasa ini termasuk bentuk adab kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama seperti contohnya antum ya. Kalau misalnya mau memuji ya bapak antum, ya orang tua antum atau guru antum. Pak, ya sampai itu bukan maling, bukan perampok, eh bukan pecandu narkoba. Itu pujian atau pelecehan? Hah? Pujian atau pelecehan? Pelecehan. Eh, makanya dalam Al-Quran demikian. Walilail masalah. Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi dari itu. Makanya Allah ketika menyebutkan sifat-sifat yang dia ya, nafikan dari dirinya, dia sebutkan secara apa? Global. Adapun sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang Allah tetapkan, itu perinciannya banyak sekali. Bahkan nama Allah saya tidak terbatas, apalagi sifat Allah tidak terbatas dengan dengan bilangan. Itu sifat-sifat yang Allah tetapkan oleh Allah itu perinciannya banyak. Adapun sifat-sifat yang Allah tiadakan dari dirinya itu secara umum yaitu global saja laisa kamisi syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samia. Adapun kalau ada sifat-sifat ya yang negatif tersebut disebutkan secara terperinci, itu kata kolam itu sedikit dan itu pun ada hikmah di baliknya, ada sebabnya. Seperti ketika Allah mengatakan lam yalid walam Yulat. Ini sifat yang ditiadakan atau sifat yang ditetapkan Allah Ta'ala? Jawabannya apa? Hah? Yang ditiadakan. Ini perincian, ada perinciannya. Allah tidak dilahirkan dan tidak apa? Melahirkan. Lam yalid, Allah tidak melahirkan, walam yulat dan tidak dilahirkan. Ini sifat yang Allah tiadakan, namun bentuknya apa? Terperinci. Ini keluar dari kaidah tadi. Eh, maka memang ada istilah kaidah itu, setiap kaidah pasti ada apa? pengecualiannya. Babi haram kecuali kalau apa? Terpaksa. Namun keterpaksaan itu ada kadarnya. Eh jangan apa makan babi enak kemudian apa dibungkus. Eh jangan ya. Ada kadarnya. Eh demikian pula jangankan masalah seperti ini. Orang mengatakan ya Lata dan Uzza itu sebagai sesembahan ya Buddha Hindu itu misalnya agama yang hak itu secara asal haram kecuali kalau apa? Eh, pistol sudah apa? di kepala. Eh, celurit sudah di leher. Boleh mengatakan itu benar akan nabi hati mengingkari. ilaman ukriha wa qalbu mutmain bil iman kecuali yang kafir eh, ilaman ukriha kecuali yang dipaksa untuk mengatakan kekafiran eh, namun apa hatinya tetap dengan apa? keimanan. Jadi secara asal kata ulama Eh kalau ada antum ancaman eh dibunuh ya untuk mengucapkan keyakinan yang kufur misalnya secara asal hukumnya boleh antum mengikuti eh paksaan tersebut ya untuk apa antum tidak sampai dibunuh ini cara asal hukumnya apa boleh boleh saja eh karena ayat tadi illa ukriha wa qalbun mutmain bil iman Sebagaimana juga kisah Amar bin Yasir karena ayat ini berkaitan dengan Amar bin Yasir yang dipaksa oleh musyrikin untuk mengatakan wa Uzza sebagai sesembahannya. Rasul pun membolehkan turunlah ayat ini. Akan tapi ada perinciannya mana yang lebih afdal? Rela mati ya, demi mempertahankan akidah atau ya rela untuk mengikuti paksaan tersebut. Kata Syekh Muhammad bin Sayyid ada perinciannya. Bagi orang yang ada manfaat dalam hidupnya untuk umum, ya, seperti orang kaya, dia hartanya untuk fakir wal masakin, menyumbangkan eh, hartanya untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dakwah salafiyah. Kalau dia dipaksa untuk apa? Kufur, lebih baik dia ikuti paksaan tersebut. Daripada dia mati, nanti apa? Banyak orang yang eh, ya jauh daripada bantuan tersebut. Adapun orang yang ya pengangguran ya nggak nggak ada manfaatnya sudah hidupnya untuk dia sendiri manfaat lebih baik mati sudah Nah itu faktanya saya Utsaimin jadi ada perinciannya meskipun secara asal hukumnya boleh-boleh saja mengikuti apa paksaan tersebut meskipun dengan syarat apa hatinya tetap eh dengan apa keimanannya ilaman ukriha wa qalbun mutmainin bil bil iman ya kemudian kita sampaikan tadi bahwasanya secara asal ya Allah ketika menyebutkan sifat-sifat yang positif bagi dirinya itu secara terperinci. Adapun sifat-sifat yang negatif yang Allah tiadakan dari dirinya, Allah secara asal sebutkan secara global. Adapun kalau ada perincian dari sifat-sifat yang negatif tersebut, itu ada sebab eh turunnya atau ada sebabnya. Seperti ketika Allah mengatakan lam yalid walam yulat Itu sifat yang negatif yang Allah tiadakan dari dirinya karena Allah ingin untuk membantah orang-orang Nasara khususnya juga orang Yahudi, orang musyrikin yang meyakini Allah itu punya anak, ya. Maka Allah bantah dengan ayat tadi, lam yalid walam yulat Demikian pula ketika Allah mengatakan wama masana kami tidak ditimpa oleh rasa kelelahan. Ini sifat yang Allah tiadakan dari dirinya, sifat yang negatif. Namun ini terperinci. Ya Allah sebutkan, kami tidak ditimpa rasa kelelahan keletihan. Ini ada tujuannya, ada maksudnya. Yaitu karena orang Yahudi mengatakan Allah setelah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, Allah capek, Allah istirahat. Allah pun membantah mereka. Wa ma masanamil miluhu. Jadi secara asal sifat-sifat yang positif itu disebutkan secara terperinci. Adapun sifat-sifat yang negatif atau yang dia tiadakan dari dirinya itu Allah sebutkan dalam bentuk global. Ya, kecuali kalau ada maksud tertentu Allah sebutkan secara terperinci di antaranya membantah orang-orang al-kufar. Poin yang ketiga atau kaidah yang ketiga tentang kaidah-kaidah sifat Allah, sifatul kamal tasbut lillah ala wajhin la yumasilu fiha makhluk. Eh, ya, sifat sempurna bagi Allah itu tetap ditetapkan untuk Allah ya tanpa menyerupakan eh dengan makhluk atau makhluk tidak ada yang menyerupainya. Ini sudah kita sampaikan dari awal, ini merupakan rumus pertama dalam kita memahami tauhid asma wa sifat. Ketika kita membaca ayat tentang nama dan sifat Allah, harus kita baca ayat Allah yang berbunyi laisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Kita ketika membaca ayat bal yadau mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang, kita ingat tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tangannya Allah sesuai dengan kesempurnaan zatnya tangan Allah sesuai dengan kemuliaan kebesarannya tidak sama dengan tangan makhluk. Harus kita apa? Camkan itu. Kalau tidak, kita akan apa? Jatuh ke dalam ajaran Jahmiyah, Al-Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah. Eh, maka sekali lagi kata beliau di sini sifat kesempurnaan bagi Allah itu ditetapkan dengan tidak menyerupakan dengan al makhluk. Ketika kita membaca hadis yang jiru Rabbuna yang turun ya Rabb kita turun ke langit dunia, langsung kita ingat turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Karena Allah mengatakan walam yakulau kufanat. Karena Allah mengatakan leisa kamislihi syai'un. Tidak serupa dengan tidak ada yang sesuatu yang serupa dengan Allah, baik zatnya ataupun sifatnya. Turunnya Allah sesuai dengan kebesarannya. Kalau kita sudah paham seperti ini, kita akan jauh daripada ajaran Asy'ariyah yang mentawil. Oh, itu yang turun bukan ya zat Allah, rahmat Allah mentakwil pada Rasul sendiri mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa taala. Demikian pula tidak mungkin rahmat Allah yang berkata ya man yaduuni fa Barang siapa berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya. Tidak mungkin itu yang mengatakan rahmat Allah, itu yang mengatakan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus kita yakini nama sifat Allah laisa kami Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nafyu kaidah berikutnya, nafyu Allah an nafsihi au nafahu anhu Rasul sallallahu ma'iktiqad subuti kamali diddihi lillahi azza wa jalla. Eh, setiap sifat negatif yang Allah tiadakan dari dirinya itu wajib untuk kita tiadakan dari Allah sekaligus menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat tersebut. Seperti tadi, Ya, ketika Allah mengatakan wa ma ana abid, tidaklah aku mendolimi hamba-hambaku sama sekali. Ya, kita tiadakan dari Allah sifat dolim. Eh, sifat dolim. Ya, Allah tidak berbuat dolim. Ini kita tiadakan. Namun tidak cukup hanya itu saja. Tidak cukup sampai di situ saja. Namun kita juga menetapkan sifat kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah ya berbuat berdolim karena Allah Maha Maha Adil. Eh, ketika Allah menyesatkan eh, sebagian orang menjadikan orang itu kafir karena apa? Memang kelakuan orang itu tidak berhak mendapatkan hidayah. Eh, seperti misalnya Abu Jahal, eh, Rasul diturunkan di hadapannya, namun dia apa? Membangkang. Bahkan mengatakan ketika Rasul eh, mengumpulkan mereka, mendakwai mereka, Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad alihada jama'atan. Celaka kan Nabi Muhammad. Malah apa? Diperalat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasul diturunkan untuk memberikan hidayah. Maka Allah pun apa? Menutup hidayah tersebut dari Abu Lahab dan yang lainnya. Ya Allah Maha Ajil. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang betul-betul mencarinya. Alladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ya, demikian pula ketika Allah memberikan adab Ya, itu bukan apa? Karena kedoliman Allah. Allah misalnya mengatakan Fakulan akhad nabi dambihi. Faminhum man arsalna ali hasiba. Wa minhum man akhadatu sayhatu. Wa minhum man khasafna bihil arda. Wa minhum man agraqna. Allah mengatakan setiap kaum ya kami siksa karena dosa mereka. Ini keadaan Allah. Allah menyiksa memberikan adab karena apa? Karena dosanya. Bukan karena kedoliman Allah. Kata Allah di antara manusia ada yang kami hujani dengan batu-batu kerikil. Eh, di antara mereka kata Allah ada yang dihancurkan, dibinasakan dengan suara yang sangat eh, mengerikan. Eh, di antara mereka ada yang Allah benamkan dalam tanah. Di antara manusia ada yang kami tenggelamkan di lautan. Kemudian kata Allah, wa makan Allah lihat limahum. Bukan Allah yang dolim kepada mereka, namun apa? Mereka yang berbuat dolim kepada kepada diri mereka sendiri. Eh, maka ini adalah bahan introspeksi bagi kita semuanya, terutama eh, ketika akan muncul gerhana matahari. Insya Allah besok ya sesuai dengan perkiraan ya meskipun semuanya tidak ada yang pasti ya sampai Allah mentakdirkannya. Makanya di antara fikih dalam masalah sholat gerhana kalau memang mendung ya, karena awan bukan karena ditutup oleh gerhana tersebut maka kata para ulama tidak disunahkan lagi apa salat gerhana ya, karena Rasul mengatakan faidaro itumu apabila ah, akan melihat eh, gerhana tersebut. Dan juga di antara hikmahnya kata para ulama, Allah eh, ini salah kaprah sebagai orang senang gerhana mata itu ada di negeri kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan gerhana matahari, kata Rasul, "Liyukhawifu bihi ma ibadahu." Allah ingin menakuti hamba-hambanya dengan apa? Fenomena yang sangat mengerikan tersebut. Kita ingat pada hari kiamat, idasam suku wirat. Apabila apa? eh, matahari di, digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda hari kiamat. Eh kita ini ketika adanya gerhana matahari di negeri kita itu bukan keistimewaan ya yang Allah berikan kepada negeri kita itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk peringatan bahwa saya banyak negeri kita ini berbuat dosa, berbuat syirik, ya berbuat bid'ah, berbuat maksiat, menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Eh bahkan kemarin sempat saya dengar ada seorang beritahu saya eh bahwasanya ada seorang dai karena sangat bencinya dengan katanya Wahabiyah, karena Saudi itu Wahabi, kata mereka seandainya eh orang Jawa Timur ini laki perempuannya mengencingi Saudi Arabia habis. Naudzubillah min dalik. Di sana ada Masjid Haram, di sana ada apa? Al-Ka'bah, di sana ada kuburan Nabi SAW. Katanya mereka cinta Nabi. Nah, itulah ya celotehan dai-dai yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Eh maka ketika Allah menurunkan gerhana matahari di negeri kita, ini bukan suatu kebanggaan, ini introspeksi bagi negeri kita. Bahwasanya adab Allah itu sangat dekat dengan negeri kita. Karena banyaknya apa? Ya, naudzubillah min dari kezaliman, baik kesyirikan, kekufuran, memperoleh agama Allah sebagian orang-orang menjadikan agama Allah sebagai lelucon, sebagai ya, sandiwara, sebagai bahan olah-olahan. Naudzubillah min dari. Eh, sekali lagi, Rasul yang mengatakan demikian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan gerhana matahari liyukhawifa bihima ibadahu. Adanya gerhana matahari, gerhana bulan untuk Allah menakut-nakuti apa? hamba-hambanya. Agar mereka takut, agar mereka kembali kepada agama Allah, kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Ini bukan suatu yang merupakan eh, kebanggaan namun ini suatu bahan introspeksi bagi negeri kita ini. Tidak. Ya ini yang mungkin bisa disampaikan. Aku kali hada wa, akhir da'wana anil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung Yufit TV dengan belanja di Yufit Store. www.yufitstore.com